70 orang atau 75 saya kurang paham mohon penjelasannya seperti apa terima kasih itu saja pertanyaan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim yang pertama adalah tentang orang yang tidak sholat ada berita kalau ada orang sholat nih imbasnya sampai 70 kiri kanan tidak ada, ada itu semuanya tidak ada riwayat yang demikian imbasnya memang betul imbasnya akan kena kepada orang yang membiarkan mereka tidak sholat tanpa mengingatkannya imbasnya ikut berdoa, berdosa karena tidak amar ma'ruf tidak nahi mungkar dan memang akan dicabut rahmat disebutkan juga bahwa jika satu rumah ada orang yang tidak sholat Nah, jika ada orang di rumah tidak sholat, menjadikan hilangnya keberkahan rumah tersebut, musibah. Jangan sampai rumah kita ada orang yang tidak sholat. Karena dia orang yang melakukan pelanggaran yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau mengatakan menjadi tujuh pulang yang tujuh tidak tahu kiri kan tidak tidak dari riwayat yang demikian itu yang jelas itu dosanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan hilangnya keberkahan dalam rumah tersebut jika ada orang satu saja tidak sholat maka jangan sampai di rumah kita ada pembantu yang tidak sholat orang kerja dengan kita tidak sholat jangan anda mengusir keberkahan di rumah kita naudzubillah Apalagi jika itu adalah orang yang berada di bawah naungan kita, berarti dia diam-diam telah menabungkan dosa untuk kita. Anda punya pembantu sepuluh, dua tidak sholat. Ketahuilah, dua yang tidak sholat itu diam-diam akan mengganggu sujud Anda. Anda sujud Allahu Akbar, tatanya dia numbangi sholat. Menambangi dosa meninggalkan sholat. Tiba-tiba di hadapan Allah besar, tak tanya kita ikut masuk neraka gara-gara punya dua pembantu tidak so salat. Kenapa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah punya tanggung jawab akan ditanya oleh Allah terhadap apa yang semua yang di bawah naunganmu. Jika mereka tidak sholat, kau akan ditanya, kenapa kau tidak ajari dia sholat? Kenapa tidak kau beri kesempatan sholat? Kenapa kau biarkan dia tidak sholat? Apa alasanmu? Sementara kekuasaan ada di tanganmu, bekerja kepadamu, engkau yang memberikan gaji kepadanya. Engkau bisa menghentikan dia bekerja sewaktu-waktu. Bisikan. Kalau, kalau biasanya adalah urusannya juga urusan kemaksiatan lagi. Kalau saya usir nggak ada yang susah cari orang bekerja. Lah ini sudah keyakinanmu yang hilang lagi. Keyakinanmu kepada Allah sudah hilang. Ini yang dibahas oleh Imam Ghazali tadi itu ya ini. Makanya tidak yakin. Kalau seandainya dia menghentikan orang yang tidak sholat untuk mengganti yang tidak sholat saja susah. Berarti yang rusak adalah keyaki, keyakinannya hentikan dia yang tidak sholat suruh sholat selagi tidak mau suruh lagi selagi tidak mau suruh lagi saya tidak mau ya sudahlah tidak ada hubungan antara aku dengan engkau sebab aku takut kepada Allah lalu siapa yang bekerja nanti ada lagi yang bekerja jangan khawatir pasti ada kalau ternyata belum ada yang kerja Allah cukupkan dengan orang yang tersisa saja tapi jangan sampai kita takut melakukan satu tindakan untuk memberikan hukuman hanya takut tidak ada yang bisa bekerja di rumah kita maka sebetulnya yang kropos adalah keimananmu berarti diam-diam melanggar apa yang dikatakan Imam Ghazali seolah-olah mengatakan berjalannya usahamu itu karena orang-orang itu nah ini karena orang-orang itu bukan karena keyakinanmu kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu musibah dan itu banyak dirasakan makanya kami sampaikan tadi banyak orang ngomong percaya kepada Allah tapi ternyata di dalam urusan-urusan seperti ini menjadi lemah keimanannya Pembantu tidak menutup aurat, susah Buya, tidak ada, cari pembantu susah. Memangnya manusia semuanya pada melanggar Allah? Seolah-olah tidak ada lagi. Ini adalah juga yang merusak keyakinan kita. Dan dengan ketegasan tentu Allah akan kirim. Mustahil tidak Allah kirim. Yang menjadi masalah adalah setan akan mengikuti cara berpikir kita. Keraguan-keraguan kita akan diikuti oleh setan. Memang dulu mikir biarpun sekarang kadang-kadang juga masih ada yang melanggar tapi harus dikasih ketegasan dulu waktu misalnya waktu pertama kali bangun pondok itu itu mencari tukang yang sholat itu kok susah banget sampai kita waktu itu minta tolong kepada teman-teman yang bekerja di rumah makan yang ada di Cirebon sana untuk mencari tukang yang dari Cianjur akhirnya betul ahli sholat dan sebagainya itu pun kita hanya dapat dua atau tiga tempat waktu itu Akhirnya ya Allah, mencari di Cirebon dapat tukangnya sholat tapi kenaiknya susah sholat. kenaik sholat tukangnya tidak sholat bingung ya Allah. Masa tukangnya ahli neraka semuanya di sini kan tidak mungkin. Akhirnya suatu ketika ada orang mau membantu membangun pondok sama membangun masjid waktu itu. Akhirnya kita nyerah kalau saya cari tukang susah. Sudah ada. kalau susah cari tukang, sudah kita bikin undang-undang saja. Pokoknya kalau pengen bangun di sini, syaratnya yang kerja harus so, sholat. Saya kasih komando sama yang membantu. Saya tidak mau risiko. Pokoknya kalau tidak sholat, tidak usah bangun pondok, tidak usah bangun masjid. Lebih baik tidak usah punya pondok, tidak usah punya masjid daripada punya masjid, punya pondok, saya masuk neraka gara-gara ada yang tidak sholat. Makanya mereka cari tukang, rupanya sudah dikasih tahu tukangnya harus sholat. Sudahlah saya tidak mau nyari, sudah. Pokoknya harus sholat, pakai undang-undang. Tatanya waktu bekerja di hari pertama kita ngelihat Ya Allah di bawah terik matahari orang sholat berjamaah jajar itu. Ah, masya Allah. Berarti praduga bahwasanya tukang masuk neraka semua hilang. Berarti banyak tukang ahli sur surga. Akhirnya bekerja ya bekerja sholat mau tidak mau ada peratu peraturan. Yang nakal juga masih ada. Waktu itu ada yang nakal. Tukang apa itu di saat disuruh sholat mesti mojok sana dua orang tiga orang. Mojok ke sana pergi sana. Ada salah satu anak kita yang Buya orang nggak mau sholat Buya. Nasihati yang baik. Tetap dia mau. Mungkin nasihatmu salah. Kalau nasihati sekalian kasih sarung. Kan begitu? Dikasih sarung pun subhanallah. Paling tidak kan 40 ribu diambil sarungnya. ya. Memang dasar pengen melanggar Allah. Enggak, sarung tidak diambil juga tetap tidak so. Sholat. Repot telepon lagi kita lagi di Bogor waktu itu gimana bu ya dikasih sarung pun tidak dipakai juga tidak so sholat paling tidak diambil sarungnya sholat sekali kan dapat 40 ribu berbohong ya rupanya dia memang orang jujur jadi tidak mau bohong dia sudah kalau begitu bilangi saja bahwasanya kalau kerja di sini harus sholat Rupanya dia juga ngerti waktu dia yang ngundang ke sini bukan Bu yang ngundang, dia enak ngomongnya. Saya di sini tidak kerja dengan Buya kok, saya dengan Pak yang punya bangunan itu. Wah, pintar ngomong dia ya, Pak. Berarti betul ngajak saya Buya berpikir. Kalau begitu langsung saja kayaknya Buya pembangunan saya tidak mau repot dengan dia tak telepon. Pembangunan tolong dihentikan saja karena ada dua orang tidak sholat. Saya tidak mau masuk neraka. Oh langsung di, dianu didatangi dia kalau tidak sholat ini keluar semuanya. Akhirnya ya besoknya jadi so sholat mau tidak mau mau udah punya peraturan kok. Peraturan menjadikan mereka selamat kok. Memang proses semuanya itu. Sehingga sampai hari ini kalau mau kerja di pondok harus sholat. Kalau tidak sholat kita tidak. Kalau sampai ketahuan betul, saya tidak butuh dengan orang yang tidak sholat. Karena saya tidak mau masuk neraka. Katanya ada yang jadi ulama, jadi ustad dikirim ke sana kemari. Tapi ada yang satu saja nggak sholat, bisa saja saya masuk neraka gara-gara satu orang ini. Dan saya yakin pasti dikirim yang sholat. Saya pergi tetap ada dikirim oleh Allah. Dan betul. Tapi waktu itu sempat, ya mas, ini masalah keimanan diuji. Cari dua saja susah waktu itu. Bagaimana mencari? Waktu itu tukangnya sampai 60 kayaknya. Cari dua saja ke sholat susah. Kita ini susah, susah, susah. Agar tapi setelah datang tukang membuat peraturan pada so sholat. Sampai hari ini juga ada anak nggak ada yang sholat ini pindah ini ada saja. Cuman tetap harus ditekesi harus ada yang yang yang lurusin lah, yang yang ngingetkan dan sebagainya. Namanya tugas berdakwah kok. Akhirnya yang tidak sholat jadi jadi sholat. Bahkan salah satu yang tidak sholat itu setelah itu kita baru tahu bahasanya akhirnya menanya gimana caranya masukkan anaknya ke pondok pesantren. Wah ini kan sudah naik pangkat jauh banget ini ya. Akhirnya nah, gimana mondokkan di sini tren? Kalau mondokkan gini, biaya dan mungkin anaknya masuk di pondok waktu itu. Tidak tahu siapa. Ya, artinya apa? Tiba-tiba dia datang dan bertanya itu kan sudah perubahan dari tidak sholat menjadi sholat sampai pengen anaknya mbak baik. Sebab yang kami yakini setelah itu bahwasanya Orang-orang itu tidak sholat itu bukan karena pengen melanggar Allah, hanya karena nggak dibiasakan oleh bosnya. Kadang-kadang nggak enak sama bosnya, kadang-kadang nggak diberi waktu sama bosnya. Sebab sebagian bos urusannya hanya kerja, kerja, kerja, kerja, kerja. Saya nggak mau tahu, pokoknya harus jadi, harus beres. Sehingga dia sudah biasa dengan begitu, nggak enak mau sholat. Ini musibah. Padahal dalam hati kecil mereka sebenarnya rindu untuk sholat. Insya Allah karena mereka adalah ahli iman. Jadi seperti itu. Jangan sampai ada orang tidak sholat. Kalau sholat menghilangkan keberkahan. Anda punya pegawai empat saja tidak sholat dua. Waduh, masya Allah. Daftar masuk ahli neraka ini ngeri karena apa? Dia di bawah naunganmu dan tanggung jawabmu hilang keberkahan dan akan mendapatkan dosa benar karena di bawah naungannya. Allah alam bisawab.